Kita murojaah kembali. Jangan sampai sudah kadung mempelajari yang tinggi-tinggi sampai perkara-perkara ya yang masya Allah berkaitan dengan tahdir ternyata nggak ngerti apa itu sunnah apa itu salafiyah sangat disayangkan sehingga nggak apa-apa kita murojaah kembali yang sudah tahu semakin tahu dan akan menambah rinciannya yang belum tahu sehingga semakin paham nah yang namanya dikra selalu tanfa'ul mu'minin fadakir fa inna dikra tanfa'ul mu'minin al-maqsud bis sunnah kata muallif Allah لما كان من المعروف أن من مسميات أو مسميات أهل السنة والجماعة السلفيون فيحسن التعريف بالسنة في اللغة ketika sudah dikenal penamaan-penamaan ahli sunnah dengan istilah salafiyun maka kalimat salafi salafiyun adalah yang dimaksudkan adalah ahli sunnah sehingga tentunya kita harus tahu apa itu makna sunnah lugatan wastilahan secara bahasa dan secara istilah dari para ulama wa fil istilah ثم بعد ذلك نعرج على التعريف بمسميات أهل السنة baru kemudian kita masuki definisi-definisi dari penamaan-penamaan ahli sunnah wa dzakara sambil disebutkan sebab-sebabnya dijuluki Taifatul Mansurah apa sebabnya dijuluki Firqatun Najiyah apa sebabnya dijuluki dengan Salafiyun apa sebabnya dijuluki dengan sekian julukan-julukan syar'iyah julukan-julukan yang syar'i kenapa apa sebabnya agar pemahaman kita terhadap ahlus sunnah semakin jelas dan semakin sempurna diawali dengan as-sunnah secara lughah, secara bahasa. Hiya tariqah was sirah. Secara bahasa, Mana sunnah adalah tariqah. Jalan, cara atau sirah. Perjalanan hidup seseorang. Wa qad ikhtalafa ulama'ul lughah أهل السنة مقصورة في اللغة على الطريقة الحسنة أو أنها تشمل الحسنة والقبيحة namun berselisih para ulama yakni ulama ulughah ulama ahli bahasa apakah sunnah itu cara jalan yang baik saja atau yang baik dan yang jelek disebut sunnah tetapi yang sahih yang benar kalau secara bahasa maka mencakup kedua-duanya. Sunnah adalah perjalanan cara apakah yang baik ataupun yang jelek. Kalau yang baik dikatakan sunnah hasanah, kalau yang jelek dikatakan sunnah sayyah. Wasahi an annal murad biha fil lughah yang benar bahwa ini maksud dengan sunnah secara bahasa adalah tariqah jalan cara sawaun kanat hasanah atau qabihah sama saja apakah yang baik ataupun yang jelek disebut dengan sunnah. Wa mimma yadullu ala dzalika hadis Nabi dan yang menunjukkan hal ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan فعليه وزرها ووزر من عمل بها Hadis rahu Muslim ini menunjukkan kalau cara jalan itu disebut sunnah apakah yang baik ataupun yang jelek. Nabi menyatakan dalam hadis ini siapa seseorang yang sanna fil islami sunnatan yang mengerjakan satu sunnah yang baik kemudian diikuti maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya dan barang siapa yang mengadakan sunnah sayyi'ah mengadakan satu cara jalan yang jelek kemudian diikuti maka alaihi wizruha wa wizru man amila biha maka bagi dia dosanya atau atas dia dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya karena bila na'azakumullah haitsu qassama nabi sunnah ila dalam hadis ini Nabi membagi dua jenis sunnah. Sunnatun hasanah wa sunnatun sayyi'ah. Dan ini lughatan secara bahasa. Amma ta'rif sunnah fil istilah. Adapun sunnah secara istilah falaha istilahun 'inda al-muhaddithin kama anna laha istilahan 'inda al-usuliyyin wa kadhalika 'inda al-fuqaha. Kalau secara bahasa sudah kita pahami bahwa itu adalah satu jalan, satu cara yang diikuti orang. Apakah yang baik ataupun yang jelek. Bahkan jalannya Yahudi, jalannya Nasrani disebut sunnah pula oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih. Kama qalat Banu Israel. Sungguh itu adalah sunnah. Yang biasa dikerjakan oleh orang sebelum kalian. Itu sunnahnya Bani Israel. Disebut sunnah. Padahal jelek. Demikian pula ketika dikatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Niscaya kalian nanti akan mengikuti sunnah-sunnah orang yang sebelum kalian. Ditanya apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi Faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini semua menunjukkan kalau sunnah kadang-kadang diucapkan dengan maksud secara bahasa. Kadang-kadang sunnah diucapkan dengan maksud syar'i. Khonibidina azakumullah maka kita harus lihat apa maknanya masing-masing. Adapun kalau secara bahasa tata cara atau jalan. Kalian akan mengikuti jalan orang sebelum kalian. Atau ketika Rasulullah SAW terkejut dan mengatakan Allahu Akbar. Ini adalah kebiasaan. Jalan orang-orang sebelum kalian. Seperti ucapan Bani Israel. Berarti lughah, lughatan. Adapun cara istilah. Ada istilah para ahli hadis. Ada istilah para usuliyin. Ahli usul. dan ada istilah para fuqaha. Amma ta'rifu sunnah fi istilahil muhaddithin. Adapun sunnah menurut istilahnya para ahli hadis هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة sawa'an kana qabla al biathah aw ba'daha. Adapun para ahli hadis ketika berbicara as-sunnah maka seringkali dimaksud oleh mereka dengan istilah mereka sunnah adalah apa yang diambil dari Nabi. Uthira anin Nabi. Yang diambil dari Nabi apakah ucapannya, perbuatannya, persetujuannya ataupun sifatnya. Dan sifatnya ada dua sifat khuluqiyah dan sifat khalqiyah. Sifat khuluqiyah artinya akhlaknya. Adapun sifat khalqiyah adalah bentuknya, khalqnya, khilqahnya. Diriwayatkan bahwa Nabi tidak gemuk, tidak kurus. Beliau begini, wajahnya begini, rambutnya begini. Itu juga sunnah. Karena semua yang diriwayatkan dari Nabi. Berarti menurut ahlul hadis as-sunnah itu identik sama dengan hadis. Meriwayatkan sunnah maksudnya meriwayatkan hadis. Atau sirah atau perjalanan beliau. Sehingga dari sebelum bi'athah dan setelah bi'athah itu dikatakan sunnah. Karena berbicara tentang sirah, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Karena diambil dari Nabi, kisahnya dari awal sampai akhirnya, maka dikatakan sunnah menurut istilah mereka. Walaupun sebelum bi'athah, iya, karena sirah maknanya. Menurut mereka, maknanya sir adalah perjalanan hidup Nabi SAW. Bainama hiya fi istilahil usulin. Adapun menurut istilah para ahli usul tutlaq ala ma jaa manqulan anin nabi sallallahu mimma lam yunas alaihi fil kitabil aziz. Bal inama nussa alaihi min jihatihi sallallahu alaihi wasallam karena bayanan lima fil kitabi aula. Adapun usuliyin, ahli usul. Ketika mereka mengatakan sunnah, maka yang dimaksud oleh mereka adalah apa yang dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang tidak tersebut, tidak dinaskan secara nas dalam Quran yang mulia. Berarti mereka menyebut sunnah itu selain Quran ini dalil Quran, ini dalil dari sunnah. Karena mereka berbicara tentang usul. Prinsip-prinsip Islam, sumber-sumber hukum, Quran, kemudian sunnah. As-sunnah ini adalah apa-apa yang tidak terdapat dalam Quran, tetapi dari Nabi SAW, dari hadis. Apakah syarhan ataupun bukan? Ini syarat terhadap Quran. Ataupun ucapan dari Nabi SAW yang bukan syarah dalam dari Quran. Semuanya sunnah. Pokoknya apa yang diriwayatkan dari Nabi dari hukum-hukum, nas-nas yang tidak terdapat dalam kitab dan sunnah secara nasnya, ya, kalau secara maknanya mungkin ada. Ya. Yang disebutkan secara bayanan lima fil kitab aula, apakah yang diucapkan oleh Nabi sebagai bayanan li kitab, sebagai keterangan tafsir terhadap Al-Quran, ataupun tidak? Ini menurut istilah usuliyin. Sehingga mereka selalu membedakan dalil dari kitab, dalil dari sunnah. Begitu. Tapi kalau lihat muhadithin menyatakan semua dari Nabi adalah sunnah, termasuk Al-Qur'annya. Sehingga ketika mereka menyatakan sunnah itu secara keseluruhan lengkap apa yang dari Nabi SAW. Tapi kalau mereka usuliyin ketika bicara sunnah artinya bukan yang dari Quran ini dalil min al kitab wa hadha dalil min as sunnah hadha dalil min al ijma' kenapa qanibin a'azakum Allah qala wa tutlaq as-sunnah fi istilahil fuqaha adapun sunnah diucapkan menurut istilah para fuqaha ahli fiqh Maka mereka mengatakan sunnah dengan makna malai sebi wajib. Apa yang bukan wajib? Ini salat wajib, ini salat sunnah. Itu kalau fikih memaknakan atau menafsirkan sunnah dengan makna yang tidak wajib. Fayuqal hada syai sunnah. Maka ahli fikih para ulama ahli fikih akan menyatakan ini hukumnya sunnah. Ay laysa bi fardin wala wajib yakni maknanya tidak fardu, tidak wajib. Wala muharram wala makruh. Hanafilah azakullah bedakan antara tiga perkara ini. Dan apa fungsinya kita tahu semua istilah mereka? Fungsinya ketika mereka berbicara, kita harus tahu mereka berbicara dalam masalah apa. Kalau berbicara dalam masalah fikih, artikan secara fikih. Kalau mereka berbicara tentang masalah hadis, pahami secara hadis. Kalau berbicara tentang usul, maka pahami secara usul. Jangan sampai bingung seperti beberapa orang. Ketika saya mengkaji kitab wujub amal bis sunnah, wajibnya mengamalkan sunnah. Bingung dia. Ustaz, saya pusing. Bagaimana sunnah tidak wajib tapi wajib diamalkan? Wajib mengamalkan sunnah. Apa maknanya? Dia bingung karena dia tercampur dengan sunnah menurut para ahli fikih kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan juga nah apa-apa. Tapi ini ada buku wajib mengamalkan sunnah. Karena sunnah yang dimaksud di sana adalah ajaran Nabi secara umum. Wajib menerapkan ajaran Nabi. Karena Sehingga kita harus tahu masing-masing. Kalau disebutkan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fiqih, wahadihi sunnah. Laisa biwajib. Kamu jangan bingung dengan makna-makna yang lain. Ini dalam ini ada kok dalam Quran kok dikatakan sunnah. Ini bukan dari dari hadis, ini dari dari kitab Al-Qur'an. Ini bukan berbicara itu. Berbicara tentang hukumnya sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala walaupun menyebutkan dalam surat Al-Muzammil tentang qiyamul lail tapi bukan bermakna wajib kan? Tetap hukumnya sunnah orang yang di kepalanya terpahami atau terpikirkan sunnah menurut para ahli usul bingung. Ini kan dalam Quran, kok dikatakan sunnah? Kamu Sehingga harus tahu istilah masing-masing dari mereka. walakinna sunnah عند كثير من السلف أوسع من ذلك Tadi ucapan muhadithin, ucapan usul, usuliyin, dan ucapan fuqaha. Kata penulis, hafizahullahu jazahullahu khaira, walakin sunnah inda kathiri minas salaf awsa min dhalik. Adapun sunnah menurut kebanyakan para salafus saleh, para ulama salaf, para pendahulu kita, sunnah menurut mereka awsa min dhalik, lebih luas dari itu lebih luas dari apa yang dikatakan oleh para ahli hadis, lebih luas daripada apa yang dikatakan oleh usuliyin, lebih luas daripada apa yang dikatakan oleh usul fiqih. Ini masalah ini saja ini masalah itu saja, ini masalah lain. Tetapi sunnah menurut para salaf lebih luas lagi, mencakup semuanya. إذ يعنون بالسنة معنى أوسع من معناها عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء. Karena para salaf ketika berbicara sunnah maknanya lebih luas dari apa yang dikatakan oleh para ahli hadis, lebih luas daripada apa yang dikatakan oleh usuliyin dan lebih luas dari apa yang dikatakan oleh para fuqaha. Idyanuna bis sunnah karena mereka menyatakan kalimat sunnah muwafaqatul kitab wa sunnati Rasulillah. Mereka ketika berbicara sunnah maknanya segala perkara yang mencocoki Quran dan sunnah. Kalau para salaf menyatakan atas kalian berpegang dengan sunnah atau seperti yang kita baca dalam kajian dari malam, as-sunnah safinatu nuh. Sunnah adalah perahunya Nabi Nuh. Hmm, siapa yang menaikinya selamat, siapa yang lepas daripadanya tenggelam. Tapi mana yang dimaksud? Atau apa yang dimaksud dengan kalimat sunnah di sana? Apakah ditafsirkan yang sunnah-sunnah? Kalau kita mengerjakan yang sunnah-sunnah, kita selamat. Kalau kita meninggalkan yang sunnah-sunnah, kita celaka. Loh yang wajibnya bagaimana? Karena Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud mawafakal kitab was sunnah apa yang mencocoki kita buat sunnah, apapun yang mencocok kita buat sunnah, itu pegang. Eh, maka ini yang menuju keselamatan. Dan juga yang mencocoki apa yang dipahami oleh para sahabat. Apa yang dicocoki atau yang mencocoki pemahaman para sahabat. Jadi apa itu sunnah menurut mereka para salafus saleh, para ulama, adalah perkara yang mencocoki kita buat sunnah dan mencocoki apa yang dipahami oleh para sahabatnya. Ini pemahaman salaf. Sawa'un fi umur li'tiqadat. Sama saja apakah dalam masalah akidah awil ibadah wa yuqabiluha al bid'ah. Dan lawannya adalah bid'ah. Ini sunnah indah salaf menurut para ulama salaf. Kalau mereka menyatakan as-sunnah as-sunnah maknanya pentingkan sunnah, maka jangan diartikan cara sempit hanya menurut fuqaha atau secara sempit hanya menurut usuliyin atau secara sempit hanya menurut para muhadithin bukan. Tapi yang dimaksud adalah semua apa yang mencocoki kita buat sunnah dan para sahabat. Maka itu sunnah. Maka mereka selalu mengingatkan as-sunnah as-sunnah. Yang lawannya adalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang bertentangan dengan sunnah. Tok atau yang bertentangan dengan kitab juga. Sama. Yang bertentangan dengan sunnah, dengan kitab, dan juga yang menyelisihi pemahaman salaf. Pemahaman para sahabat. Ijma mereka. Maka siapa yang syadza, syadza finnar. Siapa yang menyeleneh, beda sendiri dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, maka dia bid'ah. Keluar dia. Qad dada'a bid'atan Berarti as-sunnah menurut salaf, menurut para ulama pendahulu kita lebih luas dari tafsiran-tafsiran yang tadi. Qala hafizahullah Fayuqalu fulanun ala sunnah Maka kalau dikatakan fulan ala sunnah Masya Allah fulan ala sunnah Apa maknanya? Idza kanat a'maluhu ala wifqi kitabillahi wa sunnati rasulillah tentunya maknanya adalah kalau amalan-amalan dia mencakup akidahnya, ibadahnya, akhlaknya mencocoki kitab wa sunnah mencocoki apa yang dijalani oleh para salaf maka akan dikatakan fulan ala sunnah fulan ala sunnah ini di atas ajaran Nabi secara keseluruhan Idza kana amaluhu mukhalifan akan dikatakan fulanun 'alal bid'ah. Fulan 'alal bid'ah. Si fulan di atas kebid'ahan. Artinya di atas jalan yang tidak mencocoki kitab was sunnah, tidak mencocoki salaf, tidak mencocoki para sahabat. Akan dikatakan fulan 'alal bid'ah. Qul ingat apa yang sudah kita pelajari dalam kajian tadi tadi malam. Bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan berbeda dengan apa yang dikatakan fulan ala bid'ah. karena Hanafidina azakumullah fulan ala bid'ah artinya tidak mencocoki kitab buat sunnah dengan satu prinsip baru, dengan satu cara berpikir baru, dengan satu jalan baru. Karena yang namanya sunnah adalah sirah, yang lawannya adalah bid'ah. Perjalanan atau tata cara yang baru Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walafdhu sunnah fi kalami salaf yatanawalu sunnah fil ibadat والاعتقادات وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات perhatikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa lafaz sunnah di dalam ucapan para salafus saleh dalam ucapan para ulama ahlus sunnah, para imam, imam ahlus sunnah, mencakup semua yang mencocoki ajaran Rasulullah SAW dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah iktiqad. Tetapi seringkali mereka yang menulis kitab as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah atau usul sunnah atau prinsip sunnah Yaqsidunal kalam fil i'tiqadat. Kebanyakan mereka memaksudkan adalah yang mencocoki kitab wa sunnah dalam keyakinan-keyakinan, dalam prinsip-prinsip. Kenapa? Kau menjadi sempit lagi yang tadinya luas. As-sunnah adalah semua yang mencocoki kita wa sunnah. Dan pemahaman sahabat. Kau tiba-tiba mereka menulis kitab as-sunnah tapi isinya masalah prinsip-prinsip akidah masalah prinsip-prinsip sunnah. Karena perkara prinsip itulah yang mengeluarkan seseorang dari jalan sunnah kepada jalan bidah. Adapun kekeliruan, kesalahan dalam bentuk maksiat-maksiat itu adalah kemaksiatan yang tidak mengeluarkan seseorang dari jalan sunnah. Sehingga mereka khususkan dalam kitab-kitab mereka prinsip-prinsipnya, akidahnya, kaum muslimin yang saya hormati. Itu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa sunnah mencakup semuanya, ibadahnya, eh, akidahnya, muamalahnya mencakup semua dengan kalimat as-sunnah. Semua yang mencocoki kita buat sunnah dengan pemahaman salaf dalam semua bidang tadi. Tetapi para ulama salaf penulis kitab-kitab dengan judul as-sunnah kethiran seringkali bermakna prinsip-prinsipnya. Karena itu yang bisa menetapkan atau mengeluarkan seseorang dari sunnah atau dari ahli sunnah. Ya. Yaqulu rahimahullah fil hamawiyah. Berkata Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab Al-Hamawiyah, "As-sunnah hiya ma kana alaihi Rasulullah sallam." As-sunnah adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallam. Ini ajaran Nabi i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amalan yang namanya sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW apakah dalam bidang akidah dalam bidang ya, sunnah atau dalam bidang iqtisad atau ucapan ataupun perbuatan semua yang diajarkan oleh Nabi adalah sunnah Wa yaqul Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wa katsirun al ulama al-mutaakhirin, kebanyakan para ulama belakangan Ya khusus sunnah bima yata'allaq bil i'tiqad. Kebanyakan mereka mengkhususkan dengan kata as-sunnah adalah dalam masalah keyakinan-keyakinan. Wa li'annaha aslud din. Karena prinsip-prinsip akidah tadi, prinsip-prinsip sunnah tadi merupakan osluddin. Intinya agama. Pokok-pokoknya agama. Wal mukhalif laha ala khatarin azim. Dan siapa yang menyelisihinya, dia dalam bahaya besar. Karena muslim yang hormati. Ini makna sunnah menurut Ibnu Rajab rahimahullah. Bahwasanya Para ulama menyatakan sunnah adalah semua yang dibawa oleh Nabi atau ajaran Nabi. Tetapi para ulama belakangan berikutnya mengkhususkan pada prinsip-prinsip akidahnya dan usulnya. Kenapa mereka ingin menyusun dalam kitab mereka perkara-perkara yang kalau seorang berada di prinsip-prinsip ini dikatakan ahli sunnah. Kalau keluar dari prinsip ini dikatakan ahli bidah. Dan itu pertanyaannya kepada para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka datang misalnya dari daerah Wasit datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bertanya, "Terangkan kepada kami prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang kalau kami menjalaninya, kami dikatakan Ahlus Sunnah dan kalau kami menyelisihinya, kami dikatakan Ahlul Bidah." Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. هذه اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة فرقة الناجية جولية فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة Dimulai oleh beliau jawabannya dengan kalimat ini adalah keyakinan-keyakinan, ini prinsip-prinsip. Firqatun najiyah, golongan selamat. Al-mansurah ila qiyamis sa'ah yang akan ditolong terus sampai hari kiamat. Yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Dan dimulai prinsip, prinsip, prinsip, prinsip oleh beliau. Dibukukan dengan judul Akidah Al-Wasatiyah. Tanya lagi dari daerah lain lagi, daerah Hama. Jawab lagi prinsip-prinsip tadi Akidah Al-Hamawiyah. Dan begitulah para ulama menulis kitab mereka usul sunnah atau kitab yang semakna dengan itu prinsip-prinsip sunnah atau seperti ucapan atau bukunya hibatullah ala likai usul i'tiqad usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah semua bermakna siapa yang menjalani prinsip-prinsip ini maka dia dalam keadaan di atas sunnah ala sunnah yani ala aqidat ahli sunnah tapi kalau keluar dari prinsip itu maka dia dikatakan alal bid'ah atau ala tariqatin mubtadi'ah. Dia di atas jalan kebid'ahan. Sehingga para ulama menganjurkan, para ulama kita sekarang hari ini menganjurkan ikra kitab aqidah salaf washabul hadis ikra kitab as-sunnah numatta ikra kitab syariah al ikra kitab-kitab yang disebutkan kitab-kitab itu dan itu saya dengar sendiri dari mereka nggak pakai riwayat, nggak pakai sanad, langsung dengan telinga ini. Artinya ketika kita membahas kita prinsip-prinsip sunnah itu adalah perkara yang penting. Akidah, akidah, akidah dan prinsip-prinsip sunnah yang bisa menentukan seorang apakah dia selamat di jalan sunnah atau dia menyimpang di jalan bid'ah. Maka ini khonabidin Allah kitab-kitab penting karena berkait dengan as-sunnah. Ini dengan makna yang kita pahami dari kitab kita ini. Qultu setelah menukil ucapan Ibnu Rajab, ucapan Syekhul Islam, ucapan yang lain, maka penulis berkata, aku katakan, "Fasunnatu idza utliqat fi babil aqaid innama yuqsad biha din kamilan." Maka kalimat sunnah kalau disebutkan dalam pembahasan akidah, innama yuqsad biha, maka dimaksud dengannya adalah agama secara keseluruhan. Harus berpegang dengan sunnah. Berpegang dengan apa? Dengan sholat-sholat sunnah saja? Puasa-puasa sunnah saja? Tidak. Tapi maknanya ad-din kamilan. Maknanya agama secara lengkap. Pegang sunnah. Pegang sunnah maknanya pegang ajaran Nabi. Ajaran Rasul. Pegang sunnah. Ini pegang agama. La mastalaha alaihi ulama'ul hadith. Bukan apa yang dipahami oleh ulama ahli hadis dalam bidang mereka. Bukan pula seperti ucapan usuliyin dalam bidang mereka atau para fuqaha dalam bidang fiqih. Qala Ibn Rajab aydan as-sunnah hiya tariqatul masluk. Kata Ibn Rajab bahwa sunnah adalah jalan yang ditelusuri. Fayashmul dhalik maka mencakup at-tamassuk bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencakup berpegang dengan seluruh apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Meniti jejak Rasul meniti apa yang dijalani oleh Rasul. Rasul jalannya ini kita ikuti di belakangnya. Ini makna sunnah. Ya. Dan juga menelusuri para khulafa yang di belakang beliau oleh salatu wassalam. Yaitu al-khulafa rasyidun. Kita mengikuti mereka, menelusuri jejak mereka. Minal i'tiqadati wal a'mali wal aqwal. Dalam masalah akidah maupun dalam masalah pengamalan-pengamalan walaupun ataupun dalam masalah ucapan-ucapan. Karena Khanifidina azakumullah selesai permasalahan makna sunnah. Al-maksud bis sunnah. Dan difokuskan pada yang terakhir. Kenapa? Karena kita sering mengkaji ya, kitab-kitab manhaj. Ya, jangan alergi dengan kata-kata manhaj. Nah, karena ada orang yang bikin alergi dengan kata-kata manhaj. Para hizbiyun. Manhaj mencakup keseluruhan Aqidah ada di dalamnya, ibadah ada di dalamnya, ada di dalamnya. Tapi kalau dikatakan dalam manhaj bahwa kita harus lebih mengagungkan sunnah daripada hawa dalam masalah apa itu? Masalah akidah juga, masalah ibadah juga. Kayak kayaknya, sepertinya ini enggak, jangan. Ini menyelisihi prinsip sunnah, menyelisihi manhaj ahlu sunnah. Karena manhaj ahlu sunnah mengutamakan as-sunnah di atas hawa, perasaan dan seterusnya dan seterusnya. Dalam semuanya itu. Sehingga kalau manhaj rusak, akan rusak semuanya. Memahami akidah salah, memahami ibadah salah, penerapannya akan salah. Maka tentunya mereka sampai meringkas kitab-kitab khusus dengan judul As-Sunnah As-Sunnah kenapa? Karena pentingnya perkara ini. Enak. Berikutnya, kita lihat penamaan-penamaan terhadap ahlu sunnah. al musamayat asy li ahli sunnati wal jamaah. Penamaan-penamaan yang syar'i terhadap ahli sunnah. Qala hafizahullah ahlu syai' hum akhassun nas bihi. Yang namanya ahlu syai' ahli sesuatu adalah orang yang paling memperhatikannya atau orang yang paling mengkhususkan masalah itu. Apa istilahnya? Spesifikasi malah apa? Itu fil lughah, yuqal fil lughah dalam bahasa. Kalau dikatakan ahlu syai adalah orang yang paling membahas, memperhatikan masalah itu. Seperti kalau seseorang dikatakan hadza ahlu fulan, apa maknanya? Keluarganya. Karena yang paling dekat, yang paling khusus. Oh ini ahli eh, ahli bait. Yang paling khusus di rumah itu. Pemiliknya. Keluarganya. famili yang ada di dalamnya. Dikatakan ahli bait. Taib kalau dikatakan dengan ahlul Islam. Golongan yang berpegang dengan Islam. yakni kaum muslimin, ahlul Islam atau kalimat ahlul madhab ahlul madhab Hanafiyah atau ahlul madhab Hanabilah akan dikatakan man yadinu bihi siapa yang berpegang dengan madhab tersebut nah itu secara bahasa kalimat ahl berarti kalau ahlu sunnah apa maknanya faman ahlu sunnah akhas sunnah bis sunnah saya ulangi Ahlu sunnah akhasun sunnas bisunnah. Yang akhos, yang paling memperhatikan, yang paling berpegang dengan sunnah. Itu ahlu sunnah. Wa aktsaruhum tamassukan biha, yang paling berpegang dengan sunnah. Wa tiba'an laha, yang paling ngikut terhadap sunnah. Kaulan wa amalan wa dan apakah dengan ucapannya, dengan perbuatannya ataupun dengan keyakinannya. Itu secara bahasa ahlus sunnah berarti golongan yang sangat memperhatikan sunnah, sangat berpegang dengan sunnah. Wahadal asbaha mustalahan yutlaq wa yurad bihi ahad ma'nayai. Kalimat sunnah akhirnya menjadi satu istilah untuk golongan mereka-mereka yang tadi dikatakan fulan ala sunnah. Fulan ala sunnah. Akhirnya dijuluki dengan ahlus sunnah. Karena dia berjalan di atas jalan sunnah. Tetapi kadang-kadang atau menjadi istilah yang salah satu dari dua makna. Istilah yang mengandung makna salah satu dari dua ini. Yang pertama, kadang-kadang dipahami dengan makna am, makna secara umum. Wa yadkhul fihi jami'u man yantasib lil islami 'inda 'ada Rafidhah kadang dipahami semua yang masih di atas Islam. Dikatakan ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah. Berarti selain rafidah. Selain syiah rafidah. mana yang kedua, kadang dimaksudkan secara makna khusus. Ahli sunnah adalah makna yang adyak minal makna al-am, yang lebih sempit daripada makna yang pertama tadi yang dimaksud biasanya dengan sunnah al-mahdoh yang berpegang dengan sunnah yang murni, yang khalusah minal bid'ah, yang bersih dari kebinahan kebinahan Wa yakhruj bihi sa'ir ahli ahwa. Maka tentunya dengan makna yang kedua, seluruh ahlul ahwa, ahlul bid'ah tidak masuk ahli sunnah. Karena ini menurut mereka para ulama kadang memaksudkan ini, kadang memaksudkan itu. Kadang memaksudkan ahli sunnah adalah yang masih di atas Islam tapi dia memiliki kebidahan-kebidahan. Ya kalau dia masih muslim masih diistilahkan dengan ahli sunnah. Ini makna pertama. Jangan terkaburkan dengan makna yang kedua. Dan kita akan tahu perbedaan dua makna tadi. Apa yang dimaksud oleh syekh? Apa yang dimaksud oleh imam? Apa yang dimaksud oleh penulis buku? Ini ahli sunnah yang mana? Dari siakul kalam. Dari konteks kalimatnya. Dari bentuk kalimatnya. Mereka semua masih ahli sunnah. Adar rafidah artinya masih di atas Islam masih dalam keadaan mereka diharapkan ini diharapkan mereka bisa selamat tetapi kalau sudah mereka berbicara bahwa ini jalan yang hak jalan ahli sunnah maka tentunya yang dimaksud adalah ahli sunnah bimakna khasah dengan makna yang lebih khusus yang adya minal makna awal yang lebih sempit dari makna yang pertama Qala maka kalau dikatakan dengan kalimat ahli sunnah dengan makna yang kedua, akan keluar dari istilah ini khawarij bukan ahli sunnah. Jahmiyah bukan ahli sunnah. Murji'ah bukan ahli sunnah. Wa syiah bukan ahli sunnah. Wa ghairuhum min ahli bid'ah. Dan lain-lainnya dari kalangan ahli bid'ah. Semuanya tidak masuk ahli sunnah. Dari sinilah muncul pengkaburan. Daripada hizbiyin sururiyin di masa-masa lalu. Yaitu ketika muncul majalah As-Sunnah dari Solo, Ahmad Faiz Asifuddin, dan Abu Nida dan kawan-kawannya, itu muat dalam bukunya. Ya. Dalam majalahnya disebutkan, ahli sunnah itu pokoknya selain Rafidah, ahli sunnah. Astagfirullah. Berarti ahli sunnah kabeh. Ya. Bayangkan ikhwan ibn azakumullah. Itu oh ahli sunnah, ini ahli sunnah, itu ahli sunnah, ini ahli sunnah bikin fitnah. Ada kesempatan ditegur, didatangi. Ini itu bagaimana mengatakan seperti itu? Dia katakan ada dalam bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Benar apa enggak benar? Ada memang. Kalimat itu ada, tapi dengan makna lain. Tapi sekian banyak ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa mereka bukan ahli sunnah, mereka ahli bid'ah wa dhalalah. Kenapa enggak dimuat? Dia tahu yang ini, tahu yang itu. Kenapa milih yang ini? supaya membenarkan sikap mereka at sikap mereka untuk bisa melebur sekian kelompok dan itu bukan orang yang pertama dan bukan tidak sengaja, bukan tergelincir, bukan. Kenapa? Karena sudah ada pendahulunya. Penulis buku apa itu? Intilaqatul Kubra. Abdul Hadi Al-Misri di awalnya nukilan Syekhul Islam, nukilan-nukilan Syekhul Islam hampir semuanya nukilan Syekhul Islam. Kalau orang membaca sampai separuh buku aja, dia akan mengatakan betapa bagusnya buku ini. Kenapa? Karena selalu nukilan Syekhul Islam, nukilan, nukilan, nukilan, nukilan ulama terus hampir nggak ada ucapan dia. Ternyata di bab terakhir seperti tiga terakhir dia menyatakan nadratun ilal waqa. Melihat kenyataan yang terjadi sekarang. Mulai dia bicara. Subhat-subhatnya dimasukkan semua di sana. Sampai mereka mengatakan bahwa ahli sunnah di masa sekarang ini terwujud dalam bentuk yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Subhanallah, tidak menyebutkan jamaah tablik ikhwanul muslimin, enggak. Tapi ciri-cirinya. Di antara mereka, ada yang semangat untuk menampaikan dakwah dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, gini-gini. Ada juga di antara mereka yang menonjol dalam bidang jihadnya di antara mereka ada juga yang menonjol dalam masalah kerapian berorganisasi. Kan muslimin yang dimaksud. Sampai di akhir dengan kalimat, mereka semua ahli sunnah. Kita saling melengkapi apa yang kita berbeda. Astagfirullah ucapan Hasan Albana persis. Maka apa yang dilakukan oleh mereka seluruh ini Indonesia ini ikut dari tokoh-tokohnya ngikut dedengkot mereka hizbiyin sururiyin yang sudah ada dan sudah menulis kitab-kitab tersebut kembali kepada kitab jangan keluar terlalu jauh qala hafizahullah berarti ada dua makna bisa makna sempit bisa makna aham kita harus pahami ucapan para ulama tentang apa dia bicara kalau bicara tentang masalah mereka masih Islam, kemudian dengan istilah mereka masih ahli sunnah, maka harus dipahami yang dimaksud. Tapi ketika berbicara prinsip-prinsip sunnah, mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah, mereka akan menyatakan dengan tegas bahwa ahli sunnah yang menjalani prinsip-prinsip sunnah dan siapa yang keluar dari prinsip sunnah dikatakan ahlu dalal, ahlul bid'ah. Ya kulu Syekhul Islam. Lihat ucapan Syekhul Islam di Taimiyah rahimahullah. Falafdu ahli sunnah yuradu bihi. Maka lafadz ahli sunnah yang dimaukan dengannya adalah man athbata khilafat thalathah. Siapa yang menetapkan khalifah-khalifah yang tiga? Fayadkhul fi dhalika jami'u tawaif illa rafidah. Hanifidina azakum lihat. Karena waktu itu golongan yang ada adalah para sahabat yang mengikuti Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq kemudian dilanjutkan oleh mereka para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti jalannya Umar bin Khattab ya. dan juga munculnya berikutnya di belakangnya para sahabat sisa mereka dan para tabi'in yang sudah lebih banyak mengikuti Utsman bin Affan maka mereka dikatakan ahli sunnah adapun yang memisahkan diri ya, tidak setuju dan menentang Abu Bakar wa Umar cuma Rafidah saat itu cuma Rafidah mereka tidak melihat asal muasal istilah itu. Atau kalaupun melihat pura-pura tidak tahu. Kalau itu kasus sifatnya kasuistik. Saat itu memang cuma Rafidah yang menentang Abu Bakar wa Umar. Maka ahlu sunnah adalah yang menetapkan khalifah-khalifah tersebut. Dan yang keluar dari ahlu sunnah hanya Rafidah. Waqad yuradu bihi dan kadang dimaukan dengan ahli sunnah adalah ahlul hadis was sunnah al mahwa ahlul hadis dan pemegang-pemegang sunnah yang murni fala yadkhul fihi illa man yathbutu sifat lillah maka tidak dimasukkan dalam ahli sunnah kecuali yang menetapkan sifat-sifat Allah tidak menakwilkannya tidak mentaktilnya tidak mempermisalkannya. ini ahli sunnah ada yang menetapkan sifat-sifat Allah min ghairi ta'wilin wala ta'tilin wala tamthil. Ini ahli sunnah. Atau juga prinsip kedua, yaitu yang berpegang dengan keyakinan Al-Quran ghairu makhluk. Al-Quran bukan makhluk, ucapan Allah. Wa anna Allah yura fil akhirah. Dan juga ahli sunnah adalah yang berkata bahwa Allah bisa dilihat nanti yaumul qiyamah oleh orang-orang yang beriman. Ahli sunnah ada yang memegang prinsip qada wal qadar bahwa semua diciptakan oleh Allah dengan takdir. Wa ghairi dhalika dan lain-lain dari prinsip-prinsip yang dipegang oleh ahli sunnah. Minal umuril ma'rufah dari perkara-perkara yang ma'rufah yang sudah dikenal. Enda ahli hadis sunnah yang dikenal oleh para ahli hadis ahli sunnah prinsip-prinsipnya apa apa maka ahli sunnah yang berpegang dengan prinsip-prinsip itu yang tidak berpegang dengan prinsip-prinsip itu dikatakan dengan ahli bidah ucapan Syekhul Islam itu satu alinea yang ini dan yang itu kenapa haula il hizbiyin haula al hizbiyun wazururiyun kenapa milih yang itu meninggalkan yang di bawahnya apa kira-kira kalau bukan makr, apa kalau bukan talawun? Apalagi kalau bukan penipuan, khianat. Yang ini diambil, yang di bawahnya dibuang. Kalau dijelaskan dua-duanya seperti ini, kita paham tuh. Oh, berarti waktu itu yang berpegang dengan khalifah-khalifah dan tidak menentang khalifah, tidak mencerca Abu Bakar wa Umar wa Uthman, maka itu ahli sunnah. Maka sisanya siapa? Cuma Rafidah. Tetapi sampai ketika muncul yang lain muncul khawarij muncul uh, qadariyah dan sebagainya maka muncul ucapan para ulama yang berikutnya bahwa yang namanya ahli sunnah yang ini yang berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah yang tidak berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah bukan ahli sunnah ahli bid'ah idan kalau begitu kata penulis fa ahli sunnatihum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka yang namanya ahli sunnah kalau begitu adalah para sahabat yang paling berpegang dengan sunnah. Liannahum talaqqaw anhu basharatan. Karena mereka para sahabat radhiyallahu alaihi majm'ain adalah orang-orang yang menerima langsung dari Rasulullah SAW usulul i'tiqad. Menerima langsung dari Nabi prinsip-prinsip akidah. Kama talaqaw umur al-ibadah sebagaimana mereka pun menerima dari Nabi langsung prinsip-prinsip ibadah, perkara-perkara ibadah. Fahum a'raful khalqi bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka para sahabat adalah yang paling ngerti, paling paham, paling kenal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya kenal, wa atba' laha, yang paling ikut terhadap sunnah, paling kenal, paling ikut. Ada yang semangat ingin pokoknya saya harus ikut sunnah ternyata dia tidak a'raf sunnah, tidak alim sunnah. Apa jadinya? Akan salah. Demikian pula sebaliknya. Kalau dia a'raf sunnah, alim sunnah, tapi nggak punya semangat ittiba sunnah, juga akan menyimpang. Tapi para sahabat, a'raful khalqi sunnah wa atba'laha. Yang paling kenal sunnah Nabi dan yang paling ngikut terhadap sunnah Nabi daripada mimman ja'a ba'dahum daripada yang setelahnya daripada yang setelahnya Wa ahlu sunnah ayatan humut tabi'un. Berarti yang namanya ahlu sunnah adalah para sahabat. Itu yang pasti. Dan kemudian para pengikutnya dari kalangan tabi'in. Yang tabi'in lahum ihsan. Disebutkan tabi'in julukannya karena sifat mereka. Tabi' lahum ihsan. Ngikut pada para sahabat dengan baik. Dan itu istilah yang syar'i. Istilah yang syar'i karena Allah sebutkan mereka dengan kalimat tersebut. Allah sebutkan dengan istilah tersebut muhajirin wal ansar. Apa yang ketiganya? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Yang mengikut mereka dengan ihsan. Maka ahli sunnah adalah para sahabat dan tabi'ina lahum bi ihsan dan yang mengikut mereka dengan baik. Para tabi'in dan yang mengikut mereka dengan baik tabi'it tabi'in dan yang mengikut mereka dengan baik para tabi'it tabi'in tabi'in <coughs> macam udah batuk-batuk khairan insyaallah qala hafizahullah wal muqtafun atharahum dan termasuk ahli sunnah adalah yang meniti jejak mereka meniti jejak salafnya fi kulli asrin wa misrin di setiap zaman, setiap generasi dan setiap negeri negeri manapun, di zaman apapun, sampai zaman belakangan, sampai akhir zaman, kalau mereka meniti jejak para salafnya, para sahabat dan tabi'in, maka mereka pun ahlus sunnah. Wa ala ra'sihim ahlul hadithi wal athar. Dan pemuka-pemuka mereka, yang paling menonjol di kalangan mereka, adalah ahlul hadith wal athar. Kenapa ahlul hadis wal athar? Karena mereka yang punya perangkatnya. ada pun yang lain mengaku ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah, perangkatnya nggak punya. Saya pengen pegang dengan sunnah. Saya pengen mengikuti jejak salaf. Saya ingin mengikuti jejak para tabi'in. Tahu dari mana? Ini ucapan sahabat, ini ucapan tabi'in. Tahu dari mana? Bahwa mereka bersikap begini, bersikap begitu, atau berbuat begini, begitu. Dari mana? tanpa ilmu sanad, tanpa ilmu hadis nggak akan tahu. Maka pemuka-pemuka ahli sunnah yang kita yang mengaku ahli sunnah nggak akan bisa berpisah dari mereka adalah ahli hadis, para ulama. Para ulama ahli hadis sepanjang masa. Karena mereka yang melihat dengan ilmu mereka. Ini riwayat yang sahih bahwa Ibnu Umar benar-benar berkata. Ini dikeluarkan oleh Muslim. Beliau benar-benar berkata perlepas dirinya dari ahlul bid'ah. Qadariyah dengan menyatakan inni bariun minhum wahum hum bura'u minni. Mereka yang paling ngerti. Kita tahu setelah diajarkan oleh mereka. Sahabat fulan, sahabat alan bersikap begini bisa begitu. Ini riwayatnya, ini dalilnya. Mereka yang tahu. Kita tulabul ilm ikut mereka. Maka ikhwan bin kalau Alusna digambarkan seperti itu sangat jelasnya para sahabat yang pasti, kemudian tabi'in yang disebut oleh Allah, tabi'in lahum bi'ihsan, dan kemudian siapapun mereka fi kulli asrin wa musrin di zaman apapun di negeri apapun yang meniti jejak mereka maka dia ahli sunnah ala ra'sihim ahlul hadis ala ra'sihim al ulama sehingga kalau ada orang yang mengaku ahli sunnah tapi dia tidak mengikuti ulama kadzab dusta dia bukan ahli sunnah Ahlu sunnah. Tapi dibimbing para ulama, wah saya lebih tahu tentang negeri Indonesia daripada Syekh. Saya lebih ngerti tentang fiqhul waqi' tentang situasi dan kondisi, tentang asriyah, kata Abdurrahman Abdul Khaliq. Asriyah dia bilang. Mereka nggak ngerti. Sehingga fatwanya ngawur. Astagfirullah. Kalau memang tidak tahu, karena mereka manusia, tidak sami'un alim, Ya kamu beritahu, apa susahnya? Syekh kejadiannya begini-begini, gimana fatwanya? Ya. Tetapi bukan itu tujuan mereka. Mereka tidak mencari kebenaran, tapi mereka mengikuti hawa, kemudian dikasih label sunnah. Ya. Hizbiyin tadi ya, menyebutkan ahli sunnah dengan makna yang berbeda. Hati-hati. Dari Abdul Hadi al-Misri, dilanjutkan oleh Abu Nida dan kawan-kawannya, dengan majalah as-sunnahnya, ya. Aku musnah wal bayan, walan al-kitab sunnah lakum al-bayan wa sunnah ulana al-kitab wa sunnah mereka melanjutkan apa yang dikatakan oleh para sururin tadi dengan prinsip-prinsip bid'ah dilabel dengan ahli sunnah jadi jangan salah kalau mereka bicara ahli sunnah beda mananya apa ahli sunnah menurut mereka ahli sunnah itu kapal besar sedangkan kelompok-kelompok sempalan tadi sekoci-sekoci kecil yang kita akan giring untuk gabung di dalam perahu besar. Paham? Yang akan mengayomi semua kelompok. Itu menurut mereka dalam bukunya tadi. Prinsip intilah kotor kubro tadi. Bayangkan ikhwanuddina azakumullah, mati-matian berusaha dengan waktu mereka, dengan tenaga mereka, dengan dana mereka, dengan dinar mereka. Berupaya untuk itu kamu jangan keras-keras sama mereka ya nanti saya kasih duit ya. kamu jangan keras-keras sama ayo eh, aku ya. padahal ini ahli sunnah dengan ahli bidah ya. kenapa kita harus mengayomi semua ahli sunnah kecuali rafidah ah. makna yang tadi itu terus dipegang kecuali rafidah kalau rafidah syiah bukan ahli sunnah dengan alasan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal ucapan sudah kita baca semua alhamdulillah. Beliau menyatakan dengan satu kalimat diiringi dengan kalimat berikutnya yang sangat jelas. Ya. Sebentar lagi naudzubillah bisa jadi terjadi. Ahlu sunnah dengan maksud nama partai, partai ahlu sunnah. Ya. Mungkin apa nggak mungkin? Mungkin. Ya. Tetapi kita nggak peduli dengan al-musamma, tidak peduli dengan isim, tapi kita peduli dengan al-musamma. Ini jangan kita berbicara tentang namanya, tapi hakikatnya apa? Kalau hakikat, hakikatnya hizbiyah, kemudian dinamakan dengan hizbiyah ahlu sunnah, ya tetap hizbiyah. Partai ahlu sunnah, ya tetap partai. Maka khonibina azakumullah, ya. inilah ya, kenapa saya memilih ya, pembahasan ini. Harus kita tahu apa makna sunnah, dan makna ahli sunnah dan apa kata para ulama tentang siapa ahli sunnah. Ala ra'sihim ahlul hadis wal athar. Maka kaum muslimin, wahai ahli sunnah, kalian dan kita semua tidak akan bisa berpisah dari mereka para ulama ahlul hadis. Nggak akan bisa berpisah. Kita berjalan tanpa mereka, tanpa ulama, kita akan tersesat. Karena mereka pelita-pelita surujul Islam. Mereka pelita-pelita yang menerangi jalan. Akan jelas jalannya ketika mereka membimbing kita dengan bimbingan-bimbingan dan akan gelap gulita kalau kita meninggalkan mereka. Dan kita akan meraba-raba dengan kebutaan, dengan kedangkalan ilmu. Yang kemungkinan sesatnya lebih besar daripada kemungkinan selamatnya. Ya mungkin juga sih raba-raba tapi selamat. <laughs> Mungkin apa nggak mungkin? <laughs> Kebetulan selamat. <laughs> Kayaknya ini benar deh. Kayaknya itu benar. Tepat. Kalau ada jalan yang luas, terang, benderang, ngapain kamu jalan di jalan yang sulit? yang sangat berbahaya, main sirkus. Ngapain? Kalau jatuh binasa, kalau selamat, alhamdulillah tapi kecil kemungkinannya. Apa untungnya jalan di situ? Ini jalan besar, luas, terang benderang, dibimbing oleh para ulama dengan jelas. Kenapa cari jalan lain? Selalu perasaan mereka berkata, tapi kayaknya kalau begini akan lebih bagus. Aman Indonesia, nggak ada tahdir-tahdiran ucapannya aja jawas nggak perlu pakai tahdir tahdiran di Indonesia Kalau itu perasaan itu perasaan tidak dasari ilmu yang dikatakan oleh para ulama dengan sangat tegas dan jelas bahwa namanya dakwah adalah menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang kedua, menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil kepada siapapun walaupun terhadap dirimu sendiri. Iya, saya salah. Saya keliru. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran dalam prinsip-prinsip wasiat. Itu menyatakan hak walau ala anfusikum. Walau ala anfusikum. Jangan kalau kebetulan hak itu pada kita, pada saudara kita, teman-teman kita, guru kita, kita senang, Masya Allah. Ternyata ketika, ternyata Orang yang kita cintai ternyata bermasalah, memiliki penyimpangan, kemudian kita menyatakan, tapi bagaimanapun juga dia guru kita. Bagaimanapun juga dia adalah saudara kita. Bagaimanapun juga dia adalah ipar saya. Ini terjadi di kota saya dan sampai hari ini dia bersama mereka dengan alasan itu tadi. Masih ipar saya katanya. Bagaimanapun juga dia masih saudara saya. Hujah dijawab dengan kalimat seperti itu. Tapi bagaimanapun juga dia akan guru kita. Bagaimanapun juga dia akan banyak berjasa. Karena bin Azzaqullah itu ucapan Salman Audah, Safar Hawali, dan yang semisalnya. Dulu. Sekarang mereka sudah mulai pada diam, ketakutan dengan para ulama setelah dipenjara. Ternyata muncul jagoan-jagoan baru. Nasallahu alaihi wasallam. Walamma kana hadhal laqab ahlu sunnah yutlaq ala ashabi Rasulullah SAW. Wa man ittaba'ahum ala ma kanu alaihi minal huda tanaza'at at-tawaif laqab walakin al-ibrah bil haqa'iq wa laysat bid-da'awi atau bid'awa. Dan ketika laqab julukan ahli sunnah, diucapkan untuk para sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, dan orang-orang yang menjalani jalan huda, jalan petunjuk, maka mulai atau tawaif. Kelompok-kelompok lain pun memakai istilah ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah. Iya kan? Rebutan nama ahlu sunnah. Sufi menyatakan diri mereka ahlu sunnah. Demikian pula yang lain menyatakan ahlu sunnah. Bahkan Khawarij menyatakan diri mereka ahlu sunnah. Apa kata beliau? Kata penulis, "Walakin al-ibrah bil haqa'iq wa laysat bid'awa." Tetapi al-ibrah adalah pada hakikatnya, bukan pada pengakuannya. Yang kita lihat, kita ambil, kita jadikan ibrah adalah pada hakikatnya, bukan pada penamaannya, bukan pada pengakuannya. Ini ngaku ahli sunnah, ini ngaku ahli ngaku ahli sunnah. Kemudian ribut udahlah sama al sunnah jangan bertikai sebentar sebentar sebentar sebentar hakikatnya ahlu sunnah yang mana kalau ternyata yang ini ahlu sunnah pengakuan ternyata dia adalah orang-orang sufi sufi menyebutkan ahlu sunnah dan itu resmi dalam organisasi besar mereka resmi menyebutkan bahwasanya kami bermadhab ahlu sunnah wal jamaah yang berakidah asyariyah, bermadhab syafi'iyah, dan bertarakat naqsyabandiyah. Yang tidak begini bukan ahlu sunnah. Hah? Bagaimana kira-kira? Kalau ahli sunnah salafiyun berbantah-bantahan dengan mereka, apakah maknanya ahli sunnah dengan ahli sunnah ribut? Aduh sedih saya. Kenapa? Ahli sunnah dengan ahli sunnah ribut kasihan. Kamu mandang jangan dengan penamaan, tapi dengan hakikat. Kalau hakikatnya sufi ya selesai. Walaupun dia memakai embel-embel syafi'iyah. Fikihnya syafi'iyah. Kenapa akidahnya enggak mengambil dari Imam Syafi'i? Kenapa prinsip-prinsip sunnahnya enggak ngambil dari Imam Syafi'i? Kenapa dia tarekatnya enggak memakai tarekatnya Imam Syafi'i rahimahullah? Yang beliau imam ahli sunnah Kenapa kok dioplos? Kenapa? Dicampur, diaduk antara Asy'ariyah, Syafi'iyah, Naqsabandiyah. Kemudian dikasih nama Ahlu Sunnah. Demikian pula itu kalau itu sudah jelas ya, kedustaannya. Yang lebih samar lagi adalah yang saya contohkan tadi. ketika muncul, masya Allah, tokoh-tokoh yang katanya sururi Indonesia, Ibnu Taimiyah abad 20 yaitu Safar Hawali Ibnu Taimiyah abad 20 kata Yusuf Baisa bayangkan allah hulunya mereka terhadap tokoh-tokohnya Ibnu Taimiyah abad 20 lah kemudian para masyayikh para ulama dikemanakan ini orang kemarin anak muda tiba-tiba jadi Ibnu Taimiyah abad 20 di mana masyayikh kibar ulama alul hadis di mana Syekh Al-Albani Syekh bin Bas di mana mereka mereka melihatnya dengan kacamata yang miring eh, menganggapnya begini dan begitu sama mereka mengatakan kami ahli sunnah dan kami berupaya untuk mengayomi semua kelompok-kelompok tadi dalam satu wadah yang bernama ahlu sunnah berarti partai bisa eh, mengayomi semua kelompok dimasukkan dalam wadah yang bernama ahlu sunnah bukan dikembalikan kepada sunnah tapi diayomi oleh ahlu sunnah berarti ahlu sunnah istilah kalian sendiri sama juga kalau terjadi ribut antara salafiyun dengan mereka bukan ahlu sunnah ribut dengan ahlu sunnah ahlu sunnah ribut dengan para pengaku ahlu sunnah dan itu ditulis oleh Syekh Salfiq bukunya berjudul Masya Allah bagus serem salus suyuf al asinna salus suyuf al asinna pedang dan tombak yang terhunus terhadap ahlul hawa wa ad'iyatis sunnah apa dari sunnah para pengaku-pengaku sunnah karena saat itu ditulis ketika mereka sedang rame-ramenya mendakwakan pemikiran hizbiyah sururiyah kalau ternyata muncul dalam bentuk baru, dalam nama baru, dalam istilah baru, tapi hakikatnya sama, ya sama. Apa sih hakikatnya? at Saya ulangi lagi at ingin melebur menjadikan semua kelompok yang berbeda-beda tadi disatukan dalam satu nama ahlu sunnah. Menurut saya mereka ahlu sunnah. Menurut saya yang itu juga ahlu sunnah. Menurut saya yang sana juga ahlu sunnah. Udahlah, nggak usah kita ribut. Tapi muslim yang saya hormati. Kalau kita ribut secara pribadi, saya juga menyatakan jangan. Udah saling maaf maafkan Urusan utang piutang kamu maklumi sajalah. Udahlah, kamu mendapatkan pahala dari Allah Taala. Ketersinggungan pribadi sudahlah. Tetapi kalau untuk masalah salah dan benar, sunnah dan bid'ah harus berbicara. Bukan hak kamu untuk memaafkan itu urusan agama. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumi mereka. Kita hanya menerangkan ini benar, ini salah, ini sunnah, ini bid'ah. Wa innahu lamma nasya'atil bid'ah fil Islam. Dan bahwasanya ketika muncul kebidahan-kebidahan dalam Islam, wa ta'addadat firqud dalal dan bermunculan sekian banyak firqah-firqah sesat. Wa ahadha kullun yad'u ila bid'atihi dan masing-masingnya mengajak kepada kebid'ahannya wa hawahu dan hawa nafsunya mantisabihim fi dhahir ilal islam tetapi dengan penisbatan mereka secara zahir kepada Islam saya muslim saya muslim saya muslim saya muslim ternyata mereka masing-masing mengajak kepada kebidahannya maka saat itu karena labudda li ahli al-haqqi an yu'rafu maka saat itu perlu ahlul hak memiliki satu ciri khas. Yang dari situ kita bisa bedakan. Ini yang asli, ini yang palsu. Ya kan? Ya. Ini para pedagang yang paling ngerti. Ya. Ini yang asli Ustaz, yang ini peong. <laughs> Tahu dari mana kamu? Kok bisa? Ada saat ciri-cirinya. Ya. Ini kalau yang asli begini nih. Kalau yang palsu begitu. Nah karena sekarang banyak pengaku-pengaku ahli sunnah, padahal mereka sufi, padahal mereka hizbi, padahal mereka tentunya harus ada ya, ciri khas yang bisa membedakan. Ini ahli sunnah, ahli sunnah. Kayaknya serupa tuh. Kitabnya yang dibahas juga kadang-kadang sama. Maka ada intizab atau ada ya, satu ciri yang membedakan. Yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ahli ibtida. Harus ada satu istilah khusus yang membedakan mereka dari ahlul bid'ah yang mengaku ahli sunnah. Wa ahlul inhiraf yang menyimpang dalam masalah akidah. Fadhaharat hina idin asma'uhum syar'iyyah al-mustamadda min al-Islam. Maka muncullah istilah-istilah penamaan-penamaan untuk menjelaskan ahlu sunnah yang benar yang kayak apa. Ahlu sunnah yang benar yang seperti apa? Ini ahlu sunnah katanya, ini ahlu sunnah katanya ini al sunnah. Oh, perbedaannya antara sufi yang mengaku al sunnah, kalau al sunnah yang benar memahami dengan pemahaman salaf. Mereka tidak memahami dengan pemahaman salaf. Maka kita terangkan lagi bahwa yang namanya ahlu sunnah itu pengikut salaf. Yang namanya ahlu sunnah adalah salafi, salafiyun. Mereka pakai istilah salaf lagi. Iya kan? Mereka pakai istilah salaf. Pondok salafiyah. Sampai ada pondok salafiyah modern. Karena bila Tanya pada mereka, apa itu salafiyah? Dulu ketika saya di pondok ada yang datang. Ya. Naik motor. nggak turun dari motornya. Mendekati kita. Ini pondok salafiyah bukan? Dari penampilannya ini orang bukan ahli sunnah. Ya. Orang awam jiwam. Ya. Kok nanyanya salaf? Ini pondok salaf bukan? Saya mau katakan iya, mungkin dia salah yang maksudnya bukan bukan yang kita maksud. Saya tanya, maksudnya pondok salah pondok apa? Pondok yang masih uh, tradisional. Ah, lihat. Ya. Ternyata pemahaman mereka salaf itu tradisional. Sedangkan yang kita pahami makna salaf adalah mengikuti para sahabat. Memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Hati-hati. Penamaannya sama, ternyata maksudnya berbeda. Ternyata maksudnya tradisional masih begini masih begitu. Akhirnya karena mereka nggak laku, akhirnya bikin yang modern. Tapi karena takut dikatakan bukan pondok salaf, pondok salafiyah modern. <laughs> Digabung antara tradisional dengan modern. Akhirnya zaharat asma'uhum. Akhirnya muncul istilah-istilah dari para ulama untuk menerangkan ahli sunnah yang sesungguhnya. Yang sebenar-benarnya adalah yang ini. Yang begini, yang begini. Muncul istilah, istilah, istilah. Famin asma'ihim maka di antara nama-nama tersebut, pertama ahli sunnah, wal jamaah, ditambah kalimat wal jamaah. Kenapa? Karena khawarij ngaku ahli sunnah. Tetapi mereka tidak ikut bersama jamaah. Mereka tidak ikut bersama jamaah. Maka yang namanya ahli sunnah yang berada di jalan sunnah, di jalan nabi adalah yang masih tetap bersama jamaah. Tidak memberontak, tidak memerangi kaum muslimin, tidak khuruj alal hukam. Maka itu adalah ahli sunnah. Maka muncul penambahan dengan tambahan wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. <coughs> Al-firqatun najiyah dijuluki pula dengan kalimat firqatun najiyah, golongan selamat. Ini golongan yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan, kebinahan-kebinahan yang ujung-ujungnya selamat dari api neraka. Dari mana? Dari ucapan Rasulullah SAW. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Semuanya dalam nar kecuali satu golongan. Najiyatun yang akan selamat. Siapa ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi yang namanya ahlus sunnah adalah firqatun najiyah. Rasulullah dan para sahabatnya. Ini. Yang namanya ahlus sunnah. Bukan mereka-mereka yang menentang para sahabat. Memerangi para sahabat. Membunuh para sahabat. Rafidah syiah dan khawarij. Itu bukan ahli sunnah. Karena mereka tidak mengikut jamaah. Muncul pula istilah ta'ifah al-mansurah. Yang namanya ahli sunnah adalah ta'ifah al-mansurah. Golongan yang akan ditolong. Manhum? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. bahwasanya la tazalu akan tetap ada akan tetap ada sekelompok dari umatku zahirina alal haqqi mansurun tegak di atas kebenaran. Mansurun yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan terlihat bedanya. Ahli sunnah, ahli sunnah yang ternyata hanya para mudai, ad'iya sunnah, para pengaku-pengaku sunnah padahal bukan. Mereka tidak zahirina alal haq. Tidak zahirina alal haq. Kenapa? Karena mereka kalau zahir alal haq, menurut mereka akan memecah belah hizib yang sudah luas tadi, kapal besar yang mengalami sekoci-sekoci tadi akan pecah. Kalau kita katakan ini benar, ini salah, maka akan berkata semua benar. Ini baik, ini tidak salah. Ini bagus, ini juga tidak jelek. Karena kau muslimin yang saya hormati dan itu terucap dari haula dari ekonomi muslimin dilanjutkan dengan sururiin hizbiyin Maka dikatakan Taifatul Mansurah atau Ahli Sunnah adalah Taifatul Mansurah. Yang dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Yang zahirina alal haq, yang menerangkan dan tegas, tegak di atas kebenaran. Ini hak. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut cercaan orang mencela. Tidak peduli dengan cercaan orang-orang yang mencela. Atau dalam hadis nafsu, dalam hadis yang sama, la yadurruhum man khadalahum tidak dirugikan, tidak merasa dirugikan apapun dengan orang-orang yang meninggalkannya, memusuhinya, tidak menolongnya. Dia nggak merasa dirugikan. Ya. Mau hadir silahkan. Mau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Apa ruginya? Ya. Kamu mau ngundang tafadhol, nggak mau ngundang nggak apa-apa. Pokoknya ini hak, ini batil. Ini benar, ini salah. Ini fatwa ulama. Selesai. Ni'mah, as-saraha rahah as saraha roha. Sarah itu terang-terangan, belak-belakan. Itu roha, santai. Nikmat daripada yang sembunyi, sembunyi, sembunyi, sembunyi. Repot, berat, susah. Gak ada untungnya lagi. Diancam dengan ancaman-ancaman ada orang-orang yang seperti itu. Yang selalu berpolitik. Iya sih iya tapi enggak, enggak sih enggak tapi iya. Ini benar sih benar tapi salah, salah salah tapi benar. Repot. Wallahi repot. Kasihan mereka para siasiun, Hah? Para politikus. Kasihan mereka. mereka mereka para politikus susah untuk menutupi jati dirinya supaya bisa berdiri di atas semua golongan. Ini orang yang miskin, kulal miskin. Sangat dikasihani. Kasihan dia. Ingin mencapai ridho semua pihak. Ya, dari sini diridhoi, dari sana diridhoi. Kelompok semua kelompok ridhoi. Repot. Ya. Mau mengatakan yang hak, ya. nanti yang itu nggak ridho. Mengatakan yang batil, yang ini nggak ridho. Maka dia berupaya untuk berkata dengan kalimat-kalimat yang kira-kira bisa diterima semua pihak yang ngambang. Ini makna damiyah yang disebutkan oleh para ulama. Diambangkan semua supaya bisa melebur ternyata yang sulit untuk dilebur adalah kalian. Memang ini orang-orang keras. Akhirnya justru mereka mengayomi ahlul bidah secara umum. Justru musuhnya adalah ahlul sunnah. Ya. Lihat ya. para politikus-politikus ini tadi. Ya. Kasihan. Justru musuhnya adalah para ulama. Wah, Syekh Rabi ini. Aduh, Syekh Muhammad bin Hadi ini. Aduh, para Syekh Mukbil ini. Keras kita ya, pernah ya, diajak oleh seseorang ya. temannya Ali Hasan dulu masih belum ada berita-berita tentang dia ya. saya antar cari dana ya. diantar oleh orang ini Astagfirullahaladzim oleh ya. Allah yahdi ya. ternyata diantar bukan cari dana ya. cari penasehat untuk nasihati kita ya. untuk bisa lunak ya ini orang yang masya Allah soleh ini dan sebagainya kita tanya sampai di sana kamu harus kerjasama dengan Asofa di Asofa itu dari kita juga kamu harus kerjasama dengan yayasan ini yayasan itu kamu harus, kamu jangan terlalu keras kita tungguin sampai selesai Qul Sungguh kita nggak dapat dari kamu nggak apa-apa nggak dapat serupiah pun bahkan yang dia katakan ini saya kasih sekian dulu ditangkapnya oleh orang tadi oleh Jabir tadi dan sampai hari ini nggak ada serupiah pun sedolar pun atau nggak ada yang nyampe sama kita ya, kita pegang dulu nanti kena nggak nyampe yang inti pembicaraan adalah orang tadi apa kalimatnya astagfirullah menyebutkan para ulama dengan namanya saja dengan sinis ya. Hada mukbil Hadar Rabi' hadar. Ini Orang kayak gini kita datangi Yang kedua, yang ketiga hampir sama semua Sampai akhirnya kita tinggalkan dia di tengah jalan Kita antarkan Lah, kita nggak ngantar Kita nggak mau sama kamu, kita akan jalan sendiri Padahal kita nggak tahu riat waktu itu Mau jalan sendiri, nggak perlu mobil Nggak, lah, kita jalan Kita jalan kaki kemudian telepon <laughs> telepon teman kita yang kita tinggal di rumahnya tolong jemput saya di sini loh kenapa kok bisa terdampar di situ <laughs> sudah ceritanya panjang jemput dulu lihat semua akhirnya memusuhi para ulama yang dianggap keras kenapa manhaj tamyi mereka manhaj peleburan tadi itu nggak akan bisa berjalan kalau adanya para ulama yang seperti beliau-beliau atau adanya ustadz-ustadz yang mengikuti jalan beliau-beliau. Sehingga jadi musuh utamanya nanti ujung-ujungnya. Kata Syekh Rabi, kalau benar mereka itu adalah grupnya As-Sunnah yang di Birmingham, London, Al-Muntada di London, lihat, dia akan menjadi musuh utama dakwah salafiyah. Saya masih ingat ucapan Syekh Rabi waktu itu ketika saya tanya tentang Sofa. Jadi musuh utama saya berpikir kok bisa jadi musuh utama Padahal mereka selalu mengatasnamakan Salaf, salaf, salaf, salaf Kok bisa jadi musuh utama ya. Alhamdulillah ya. Beberapa ya, Lama Saya semakin paham, semakin paham Karena memang Manhaj mereka Tidak akan bisa Berjalan, gak akan bisa berhasil akan kepentok kalau ketemunya dengan salafiyah yang hakiki atau dengan manhaj salaf yang sebenarnya. Iya kan? Gak bisa. Ahlu sunnah apa adanya. Benar ya benar, salah ya salah. Bid'ah ya bid'ah. Jangan bilang bid'ah-bid'ah dulu. Gak bisa. Harus kita sampaikan. Emang gak ada kajian lain. Mau ngaji apa? Ngaji fikih? Kita akan katakan bahwa ini salat yang benar, yang begini bid'ah. Akan muncul bid'ah. Kita mengaji akidah, akan muncul juga ini akidah yang benar, ini akidah bid'ah. Mau kita pakai bicara akhlak, boleh. Ini akhlak yang benar, akhlak sunnah dan ini akhlak bid'ah. Hey. Mau apa lagi? Hey. Nah, akan bisa lepas. Hey. Mau dikatakan kajiannya itu-itu terus. Iya, memang itu-itu terus. Sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, nggak ada lain. Itu intinya dakwah ahli sunnah. Dan pantas dikatakan ahli sunnah karena dakwahnya antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah. Khairuddin azakumullah. Qala dikatakan oleh penulis juga penamaan lain disebut dengan ahlul hadis wal athar. Kenapa? Tadi sudah disinggung. Kenapa dijuluki pula yang namanya ahli sunnah itu ahlul hadis wal athar? Karena tidak mungkin kita bisa mengikuti salaf, tidak mungkin kita bisa mengikuti para sahabat, para tabi'in, tidak mungkin kita bisa mengambil sunnah-sunnah yang sahihah illa antariki ahli hadis kecuali melalui mereka mereka para ahli hadis Alhamdulillah gak ada jalan lain Gak bisa dengan wangsit Gak bisa dengan mimpi Gak bisa dengan taklid Gak bisa dengan perasaan Gak bisa Gak bisa dengan tebak-tebakan Harus dengan sanad, dengan riwayat Baru kita tahu apa kata Rasulullah Apa kata para sahabat Apa yang dilakukan oleh para tabi'in Sehingga dikatakan siapa ahlu sunnah Ahlul hadith Wal athar kalau mereka tidak mementingkan hadis, tidak mementingkan athar, jangan ngaku ngaku ahli sunnah. Kalau mereka tidak mementingkan para ulama dan tidak mau duduk bersimpuh kepada para ulama, mengkaji, mengambil, menimba ilmu dari mereka, jangan ngaku ngaku ahli sunnah. Dan juga muncul istilah salafiyun karena mereka mengikuti salafnya. Wal muta'ammil fi asma'ihim yadhhar lahu annahu kulluha tadullu 'ala islam Siapa yang memperhatikan dengan jeli penamaan-penamaan tadi terhadap ahlu sunnah dinamakan firqatun najiyah dinamakan taifatul mansurah dinamakan dengan salafiyun dinamakan ahlul hadith ahlul athar kalau kita perhatikan semuanya semuanya menunjukkan Islam kalau kita tafsirkan Islam apa itu Islam Rasulullah SAW ikut Rasul sunnah apa itu Islam jalan yang menyelamatkan Iya kan? Najiyah yang menyelamatkan. Apa itu Islam? Islam itu adalah jalan yang kalau kalian ikut menjalani jalan Islam, kalian ditolong, mansurah. Islam juga. Semuanya tadulu alal Islam. Faba'duha thabitun lahum bin nas. Sebagiannya tersebut dalam nas-nas, dalil-dalil. Wal ba'd hasala lahum bisababit tahqiqihim lil Islam dan sebagian yang lain Tersebut nama itu karena perwujudan mereka terhadap Islam. Karena mewujudkan Islam, maka dijuluki dengan nama itu. Mereka mewujudkan Islam mengikuti salaf atau oh, salafi. Sunni, mengikuti sunnah. Tahqiqan sahihan. Perwujudan yang benar, ini penerapan yang tepat maka muncul penamaan itu dari situ. Wahiyatu khalifu musammayat ahlul bid'ah wa alqabihim. Maka tentunya penamaan-penamaan tadi berbeda dengan penamaan-penamaan ahlul bid'ah. Berbeda dengan penamaan-penamaan yang dijadikan sebagai julukan-julukan ahlul dalal. Beda. Ada yang sok menyatakan, pokoknya Islam ya Islam lah. Jangan pakai nama-nama baru. Jangan pakai nama-nama baru katanya. Maksudnya jangan pakai nama ahli sunnah, firqatun najiyah, ta'ifatul mansurah, atau nama salafi. Enggak usah pakai nama-nama itu. Pokoknya Islam, Islam. Huwa sammakumul muslimin. Mereka, eh, Allah menamakan kalian muslimin. Sekalas Itu nama kita. Kayaknya anti bid'ah. Jadi nama yang benar Islam. Allah namakan dalam Quran Islam. Nama-nama lain itu nama baru, nama bid'ah. Wah ini ahli sunnah nih. Bukan. Penipu. Kenapa penipu? Karena dia sengaja mengkaburkan masyarakat dari penyimpangan-penyimpangan sekian ahli, ahli sesat atau kelompok sesat. Semua muslimin. Kita semua muslimin. Supaya sama maksudnya. Jahmiyah muslimin. Khawarij muslimin. Siapa lagi? Kelompok ini sufi muslimin. Mereka muslimin, ini muslimin. Jadi sama kan? Sama. Maksudnya itu. Maksudnya untuk menggabungkan mereka. Kalau Syiah, Syiah buka? Rafidah buka. Jadi muslimin saja. Kita tanyakan muslimin yang kamu maksud, yang kayak apa? Kalau dia mau menjelaskan, dia akan mengatakan muslimin yang benar adalah muslimin seperti Rasulullah SAW para sahabatnya. Berarti salaf ya. Iya, ya berarti Islam itu adalah pengikut salaf. Gitu kan? Hati kecil mereka tahu. Tetapi tetap mengucapkan muslimin. Pokoknya muslimin. Sampai menyatakan bahwa nama salaf dikatakan nama bid'ah oleh Adnan Ar'ur yang dibela oleh Ali Hasan mati-matian. Ada Ar'ur itu menganggap bahwa penamaan salaf itu bid'ah. Dia datang ke Bogor, datang ke Cirebon, datang kalian nggak tahu. Syria rahasia nggak menonjol, nggak kelihatan padahal sudah datang berkali-kali ke Indonesia. Dan membuat harokah sunniyah. Bayangkan, ahli sunnah juga harus bikin harokah katanya. Mereka punya harokah, kita juga harus punya harokah. Latah. Latah. Mereka punya harokah, kita juga harus punya harokah. Akhirnya bikin harokah sunniyah. Hasmi, hasmi ya Pak. Nah. Kaum muslim yang saya hormati. Kalimat salaf dikatakan bid'ah, mereka bikin nama yang lebih aneh lagi. Dengan istilah harokah. Sabakakum, kalian sudah didahului oleh Abdurrahman Abdul Khaliq. Dalam bukunya, yang judulnya juga harokah. Kan yang satu di Riyadh, yang satu di Kuwait, sama ucapannya. Karena semanhaj. Manhaj tamiyah. Fasma ahlul bidah, maka penamaan-penamaan ahlul bidah tidak sama dengan penamaan-penamaan yang tadi kita sebut terhadap ahlu sunnah. Firqatul Najiyah dari hadis, Taifatul Mansurah dari hadis. Penamaan ahlu sunnah juga karena perwujudan mereka terhadap penerapan sunnah. Penamaan salaf juga karena mereka mengikuti salaf. Adapun ahlul bid'ah dan julukan-julukan mereka imma tarji' ila li ashas bisa jadi kembalinya karena penisbatan mereka pada satu orang tertentu. Seperti Jahmiyah. Karena mereka pengikut Jaham bin Safwan. Mengikuti pemikiran dan jalannya Jaham bin Safwan. Wazaidiyah. Karena nisbah mereka kepada Zaid. Ibni Ali, Ibni Husain. Wal Kullabiyah aliran kullabiyah, pecahan-pecahan Mu'tazilah. Ya. Hampir mirip dengan Mu'tazilah tapi mereka memiliki perbedaan-perbedaan sendiri. Karena mengikuti Abdullah ibni Kullab, alirannya kullabiyah. Karamiyah karena mereka mengikuti pemahaman sesatnya Muhammad ibni Karam. Ya. Maka dikatakan karamiyah. Ya. Dan Asy'ariyah karena mereka mengikuti pemahaman Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Maka dikatakan Asy'ariyah wa imma ila alqab mustaqqah min asli bidaihim. Jadi bisa jadi karena nama pencetus pertamanya adalah Jahm bin Safwan dikatakan Jahmiyah. Karena pencetus pertamanya Abdullah bin Kullab dikatakan Kullabiyah. Karena pencetus pertamanya adalah Muhammad ibn Karam maka dikatakan Karamiyah. Karena mereka ta'assub taklid dengan fulan, pokoknya apa kata fulan maka dikatakan fulaniyah. Kalau kita, kalau ahlu sunnah, dicari pencetus pertamanya siapa? Rasulullah SAW. Maka sudah penamaan yang ma'ruf bahwa yang namanya ahlu sunnah pengikut Rasulullah SAW. Nah, atau penamaan mereka biasanya kembali kepada al alqab mustaqah min asli bid'ahim. Asli bid'ahim kepada usul prinsip bid'ah mereka. Rafidah misalnya, karena prinsip bid'ahnya adalah menolak nasihat dari ahlul bait. Mereka menyatakan pencinta ahlul bait, pencinta ahlul bait. Mereka menamakan diri mereka Syiatu Ali. Para pendukung Ali, pencinta Ali atau golongan Ali. Kalaupun mereka benar mengikuti Ali, apakah boleh menyatakan dengan nama Syi'atu Ali. Kenapa enggak Syi'atu Abu Bakar wa Umar atau Syi'atu Uthman atau yang lainnya yang lainnya dari para sahabat? Karena bin Azakumullah Ali kan e, menantu Rasulullah SAW. Uthman menantu dua anak Rasulullah SAW. Ya, tapi kan Ali adalah imam, ya, khalifah. Abu Bakar wa Umar wa Uthman imam sebelum Ali. Ya, tapi kan masih ada hubungan kerabat mereka ya, ikhwan ibn azakumullah yang satu mertua yang dua yang dua mertua dua mantu Abu Bakar Umar mertua Rasulullah SAW Uthman bin Affan mantu Rasulullah SAW apa nggak dekat itu maka ikhwan ibn azakumullah apalagi ternyata mereka justru menolak nasihatnya para ahlul bait ketika ya, mereka mengeluh-ngeluhkan Zaid ya, rahimahullah mereka bertanya wahai imam apa pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar karena mereka jengkel pada Abu Bakar wa Umar yang dianggap merebut haknya Ali. Dipuji oleh Zaid. Ketika memuji Abu Bakar wa Umar mereka meninggalkannya dan menolak ucapan Zaid. Maka kata Zaid rahimahullah, "Rafadtumuni rafadtumuni fa antum rafidah." Kalian menolak aku, kalian menolak aku, maka kalian itu rafidah, golongan para penolak. Artinya membantah pengakuan mereka pencinta ahli bait yang ternyata penolak ahli bait. Penolak nasihatnya ahli bait. Lihat, penamaan mereka Rafidhah adalah dari penolakan mereka terhadap ahli bait atau nasihat mereka. Demikian pula julukan terhadap kelompok sesat dengan nawasib. Linasbihimul ida li ahli bait Kenapa? Karena mereka nasib penentang terhadap ahli bait. Yang tadi hulu terhadap ahli bait, yang ini malah menentang ahli bait. Nawasib. Wal qadariyah penamaan bagi mereka ahlul bid'ah yang memang kebid'ahannya menentang takdir, maka dikatakan qadariyah. Atau sufiyah karena mereka menganggap harus memakai pakaian suf yang waktu itu pakai suf, pakai wol adalah yang paling sederhana. Paling kasar. Kalau memakai yang lain selain wol, selain kain suf, dikatakan berlebihan. Ahli dunia. Wal batiniyah lizamihim. Atau dikatakan lagi aliran batiniyah. Karena mereka menganggap bahwa Quran itu memiliki dua makna. Ada makna zahir, ada makna batin. Makna zahirnya yang kalian pahami. Tapi makna batin, kita yang paham. Karena kita mendapatkan dari Allah SWT ilham, wangsit, wisik, atau sejenisnya sehingga kita bisa paham di balik apa yang dohir tadi ada makna-makna batin yang hanya diketahui oleh para aulia Allah, para nujaba, para abdal. Maka mereka dijuluki dengan batininya, aliran kebatinan. Wal murji'ah Golongan yang dikatakan murjiah karena kesesatan mereka dalam irja. Apa itu? Irja'ihimul a'mal an musammal iman. Irja itu memisahkan. Karena irja'ihimul a'mal, karena mereka memisahkan amalan dari iman. Amalan bukan termasuk keimanan. Maka amalannya kayak apapun iman gak berubah. Walaupun perbuatannya kufur, imannya tetap utuh. Terus bagaimana? Kalau dia mengucapkan berbuat dengan kekafiran, dia tidak sholat, ya tidak kafir. Sampai keyakinannya mengatakan bahwa ini adalah bukan benar, ini salah, baru dia kafir. Akhirnya khonibdin azakumullah para ulama marah kepada Ali Hasan karena itu. Karena berpemahaman seperti itu. Orang walaupun berbuat kekafiran tidak dikatakan kafir, bahkan bahkan walaupun sudah diperingatkan walaupun sudah ditegakkan hujjah ya. para ulama menyatakan syaratnya qiyamul hujjah ilm bihi ya. dan terbebas dari penghalang-penghalang maksudnya penghalang itu seperti terpaksa darurat dan sebagainya kalau tidak kena darurat dia berbuat kekafiran dan juga sudah disampaikan hujjah ya dia kafir bagaimana dikatakan tidak kafir Nah, kembali pada kita. Wa imma. Kemungkinan ketiga, tadi kemungkinan pertama, penamaan dari nama pencetusnya. Yang kedua, penamaan dari kebidahannya. Kalau dalam masalah takdir katakan qadariyah, dalam masalah khuruj katakan begitu. Wa imma anna hadhil alqab tarji ila sabab khuruj man tasamma biha an aqidatul muslimin wa jama'atihim. Kadang-kadang penamaan dengan sebab keluarnya mereka dari sunnah. Dia keluar dari sunnah karena sebab apa? Apa yang dilakukannya? Khuruj alal hukam, memerangi penguasa, memerangi kaum muslimin. Oh, berarti khawarij, golongan tukang khuruj. Bukan khuruj di tamat tablik ya. Khuruj dalam artian pemberontak. Kal khawarij li khurujihim ala amiril mu'minin Ali bin Abi Talib. Seperti khawarij dijuluki khawarij karena mereka khuruj terhadap amiril mu'minin Ali bin Abi Talib. Dan mu'tazilah, kenapa dikatakan mu'tazilah? Karena li'tizali ra'isihim. Karena dikucilkannya si pelaku. Pertama, yaitu Wasil bin Atta dari majlisnya Hasan al-Basri. Dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, dalam hukum al-intima ilal firaq wal ahzab wal jamaat al-islamiyah kata beliau lama hasalat tilka al-firaq muntazibah ila al-islam munshaqqah 'anil 'amud al-faqri lil muslimin zaharat al qabuhum al syariyyah ketika terjadi firqah-firqah sempalan yang menisbatkan kepada Islam Padahal munsyaqqah anil amudil faqri. Padahal dia menyimpang dari tulang punggung Islam <laughs> atau dari pokoknya Islam. Maka muncullah julukan-julukan yang syariah. Ini dalam buku beliau yang berjudul uh, Hukmul Intima. Hukumnya bergabung dengan hizib-hizib yang ada. Itu bukunya bagus. Tetapi terakhir dia nulis buku At-Tasnif Baina Dhani Wal Yaqin. Yang kata Syekh Mukbil ini buku terjeleknya beliau. Buku terjeleknya beliau. Justru buku itu membuat kabur lagi. Tadi sudah bagus dalam buku intima, haramnya bergabung dengan hizb apapun, kelompok apapun, aliran manapun. Tiba-tiba dia menulis buku At-Tasnif Baina Dhani Wal Yakin. Tidak boleh, intinya tidak boleh mentasnif. Fulan salafi, fulan tablighi, fulan gini, nggak boleh. terus bagaimana? Akan kita praktekkan yang ada di buku dia yang pertama dengan buku dia yang kedua atau buku dia yang terakhir. Maka mulai para ulama berbicara tentang beliau ini. Alhamdulillah, apalagi setelah dia memuji Said Qutub. Nah, kalimatnya dalam buku pertama tadi atau dalam buku yang berjudul Hukumul Intima sama dengan apa yang dikatakan tadi. Apa kata dia? Ketika muncul firqah-firqah sesat dalam berbagai macam bentuknya, maka muncul istilah-istilah dan julukan-julukan yang syar'i terhadap golongan kaum muslimin untuk membedakan dari firqah-firqah tersebut. Muncul firqah uh, qadariyah. Maka diterangkan, ahli sunnah itu golongan yang beriman pada takdir. Bukan itu muncul khawarij yang menentang penguasa memisahkan diri dari jamaah maka muncul lagi istilah yang namanya ahlu sunnah adalah yang tetap bersama jamaah bukan khawarij muncul lagi rafidah syiah mencerca para sahabat memusuhi para sahabat maka muncul istilah lagi dari para ulama yang baru, yang baru yang sesungguhnya dari Quran dan Sunnah bahwa yang namanya ahlu sunnah adalah memuliakan salaf mengikuti salaf meniti meniti jejak salaf bukan seperti Rafidhah. Muncul istilah salafi. Salafiyah. Muncul lagi begitulah seterusnya. Ketika muncul kebidaan maka ahli sunnah berkewajiban untuk menerangkan. Ini para ulamanya. Berkewajiban untuk menerangkan yang ahli sunnah bukan yang kayak gitu. Bukan yang kayak gini. Ketika munculnya cuma Rafidhah di awal pertama, ya tentunya ya, yang dikatakan ahli sunnah ya selain Rafidhah. Tapi ketika muncul kelompok-kelompok lain yang namanya ahli sunnah, bukan yang ini juga, bukan yang itu juga, bukan yang ini juga, dan seterusnya dan seterusnya. Muncul penamaan-penamaan syar'i terhadap kelompok kaum muslimin linafil firq untuk membedakan dari firqah-firqah tadi. Wal ahwa anhum untuk memisahkan firqah-firqah golongan sesat dan ahli hawa nafsu dari mereka. Sawa'un maka nalahuminal asma thabitan lahum bi asli syara. Apakah yang sudah tersebut dalam syariat di asal prinsipnya yaitu di Quran dan Sunnah <coughs> seperti penamaan al-jamaah itu ada dalam hadis al-firqatun najiyah ada dalam hadis taifatun mansurah ada dalam hadis au biwasitatil tizamihim bis atau dengan sebab berpegangnya mereka pada sunnah-sunnah di depan ahlul bidah. Walihada hasalalahum rabat bisadril awal. Akhirnya mereka terjadi keterikatan antara para ulama ahli sunnah di zaman itu menghadapi ahli bidah dengan para sahabat yang juga menghadapi para penentang. Walihada hasalalahum rabat bisadril awal faqila lahum. Maka dikatakan ini golongan seperti salaf Golongan ini seperti pendahulunya. Golongan ini menjalani jalan mereka para salaf. Lihat Ibnu Umar, Anda berlepas diri, ana bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Dan lihat fulan, lihat fulan yang menyatakan wallahi wajhi min wajhika haram atau yang menyatakan la yudhilluni wa iyyaka saqfun abada dan seterusnya. Ini semua adalah menunjukkan kalau ahli sunnah sepanjang masa masih terus mengikuti salaf Masih berhubungan dengan salafnya. Ya. Ahlul hadis, ahlul athar, ya. juga muncul istilah-istilah tersebut. Ya. Ahlul hadis karena mereka mempelajari hadis-hadis. Ahlul athar karena mereka berpegang dengan athar dan riwayat tidak seperti ahlul bid'ah. Ila akhirih. وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه maka lakap-lakap yang mulia ini, julukan-julukan yang mulia ini berbeda dengan julukan-julukan ahli bid'ah manapun. Dari firqatin kanat, kelompok apapun. Al-awwal annaha nisabun ilat Maka coba Pertama, perbedaannya dengan julukan-julukan Ahlul Bidah, anak tansib eh, nisbah, nisabun la tanfasil. Penamaan penisbatan yang tidak terpisah walaupun sesaat dari umat Islam. Ya. Ini bergabung dengan umat Islam. Al-jamaah, yakni jamaah kaum muslimin. Ya. Salaf, salaf kaum muslimin. Ya. Apalagi penamaannya? Ahli sunnah, sunnah yang dipegang oleh kaum muslimin. Gak akan terpisah dengan penamaan tadi dari kaum muslimin. Mundu takwiniha ala haji Nubuah Sejak terbentuknya di zaman kenabian sampai hari ini tidak pernah berpisah dari kaum muslimin, nggak pernah pisah dari jalan mereka. Jadi penisbatan-penisbatan tadi tidak terpisah sama sekali. Fahiyatahwi jami al muslimin ala tariqatir ra'ilil awal maka penamaan tersebut justru mencakup seluruh kaum muslimin kecuali yang sesat mengenai seluruh kaum muslimin berbeda dengan nama organisasi ini ya, itu kelompok kaum muslimin tertentu saja yang ini nggak masuk penamaan dengan nama yayasan ya sekelompok saja yang itu enggak karena dia bukan orang yayasan penamaan dengan golongan fulan golongan ustadz fulan itu juga golongan itu saja yang ini enggak tapi penamaan tadi penamaan yang mencakup seluruh kaum muslimin. Ahlus sunnah seluruh kaum muslimin adalah harus berpegang dengan sunnah. Apalagi al-jamaah seluruh kaum muslimin harus tetap bersama jamaah. Mengenai seluruh kaum muslimin, tidak mengenai kita saja. Sehingga ketika kita menyatakan ahlus sunnah wal jamaah bukan hanya kita. Seluruh kaum muslimin yang masih berpegang dengan kita bersunnah tetap bersama jamaah terkena nama ini. Kenal ataupun tidak kenal. Kamu tahu ataupun tidak tahu. Dimanapun mereka berada. Fikul misrin wajil. Setiap generasi, setiap negeri, kalau mereka berpegang dengan manhaj ini, maka mereka termasuk di dalamnya. Beda toh dengan penamaan-penamaan hizbiyah. Penamaan-penamaan hizbiyah dengan golongan-golongan ini, golongan itu. Qala dikatakan Tahwi jami'il muslimin, mencakup seluruh kaum muslimin yang menjalani jalan generasi pertama yang diikuti mereka dan diterima ilmu mereka darinya. Wa tariqati fahmi dan memahami dengan cara mereka. Wa bitabi'ati da'wat ilaih dan dengan cara dakwah kepadanya. Wa daruratul hisaril firqan najiyah fi ahli sunnah wal jamaah um ashabu hadal manhaj. Dan juga kemestian untuk dikatakan firqatun najiyah adalah ahli sunnah wal jamaah dan mereka adalah ashabu hadzal manhaj. Mereka lah golongan yang berpegang dengan manhaj ini, manhaj sunnah. Ya. Sampai jam berapa ini? Kelihatannya antum sudah capek. Bukan kelihatannya anda sudah capek. Sudah ada 3-4 orang yang tidur-tidur. Karena, Karena pembahasannya ya, penamaan. Nanti kalau sudah pembahasannya tahir bangun semua. Karena Eh, ini penting karena ini mendasar. Karena ini akan menentukan nanti di atasnya. Setelah kita paham nama-nama tadi, maka kita akan bisa mengenali seseorang. Siapa dia? Dan juga berupaya untuk siapa kita. Dan berupaya untuk menjalani jalannya sunnah. Jalan ahli sunnah. Dan kapan kita bisa dikatakan sebagai ahli sunnah. Ini sangat penting. Sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan insyaAllah pada الظهر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته